Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an setelah kita selesaikan pembahasan masalah al-'am wal khas yaitu lafaz yang umum dan lafaz yang khusus. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya yaitu lafaz yang mutlak dan muqayyad. Perlu diperhatikan nah dengan cara yang baik karena ada unsur kemiripan dengan lafaz yang umum dan khusus. Namun dengan contoh atau dengan pengertian yang akan beliau sampaikan nanti akan semakin nampak perbedaannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi al mutlak wal muqayyad. Lafaz yang mutlak dan lafaz yang muqayyad. Paham ya? Nah, ini juga sama. Dalam artian idza jaa al lafdu al mutlak nam biduni qayyid wajaba al-amal bil mutlak. Apabila datang lafaz yang mutlak tanpa ada ikatan sesuatu, tanpa ada nam syarat sesuatu dalam artian tanpa ada qayyid-qayyid yang lainnya, ikatan-ikatan yang lainnya maka wajib beramal dengan apa? Mutlak. Paham ya? Naam, walakin idza jaa al-lafdhu al-mutlaq. Naam, wa jaa al-lafdhu al-muqayyad fa wajaba. Naam, barakallahu fikum hamlul mutlaq ila al-muqayyad. Namun kalau seandainya ada lafaz yang mutlak, kok datang juga ada lafaz yang muqayyad. Naam, barakallahu fikum hafizakumullah. Sebagian rincian yang akan kita sebutkan nanti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalawat al maka wajib membawa mutlak kepada muqayyad. Nah, dengan rincian dan syarat yang akan beliau sebutkan nanti. Naam. Wa qala ta'riful mutlaq, pengertian mutlak. Al mutlaqun lughatan, mutlak itu secara bahasa adalah diddul muqayyad, lawan daripada muqayyad. Nah, mutlak itu lawan daripada muqayyad. Nanti dikenal dengan apa? Al umum al badali. Eh, umum al badali. Jadi bedakan antara mutlak dengan am. Kalau am itu enam konteksnya atau gambarannya bentuknya sudah kita ketahui. An-nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum nakirah. Nah, barakallahu fikum dalam bentuk nafi dalam arti yang didahului oleh penafian maka menunjukkan apa? Umum. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Nakirah, nah barakallahu fikum dalam bentuk atau konteks larangan maka maknanya apa? Umum. Nah, ini nanti an-nakirah fi al-isbat. Eh? An-nakirah dalam bentuk konteks isbat penetapan itu nanti maknanya adalah apa? Mutlak. Paham ya? nah, Misalkan nanti akan beliau sebutkan nanti. Kemudian anakirah kira amr. Anakirah kira amr itu juga maknanya mutlak nanti. Nakirah dalam bentuk atau dalam konteks amr, perintah didahului perintah, maka itu nanti maknanya apa? Mutlak bukan umum. Nah, misalkan sekarang barakallahu fikum. Misalkan yang maknanya isbat misalkan fatahriru raqabah. Nah, maka barang siapa yang dia itu mendihar, mengatakan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kemudian barakallahu fikum dia ingin berhubungan badan, maka harus kafarah dulu. Kafarahnya tiga pilihan. Kafarahnya seperti orang yang berjima berhubungan badan dengan apa? Dengan istrinya di siang hari Ramadan. Nah, pertama fatahriru raqabah, membebaskan budak. Nah, yang kedua nanti nah puasa dua bulan ber turut turut atau memberi makan orang 60 orang miskin. Paham itu ya? Nah, sekarang fatahrir raqabah. Fatahriru raqabah. Nah, ini lafaznya mutlak enggak? Mutlak karena isbat penetapan. Bukan nafi, bukan nahi. Apakah raqabatin itu sebelumnya ada nahi? Tidak ada. Sebelumnya ada nafi? Tidak ada. Tapi penetapan fatahriru raqabah. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini mutlak maksud budak yang mana? Budak wanita yang kayak apa? Yang kafirah atau mukminah. Ternyata datang dalam ayat yang lain barakallahu fikum, na'am yang sifatnya apa? Dijelaskan dengan muqayyad, fatahriru raqabatin mukminah. Maka hendaknya dia membebaskan apa? budak yang mukminah walaupun beda letaknya. Kalau yang pertama tadi dalam masalah bihar, yang kedua dalam masalah apa? na barakallahu fikum hafizakumullah. Naam e, dijelaskan dengan lafaz apa? mukminah tersebut walaupun beda tempatnya, beda letaknya tapi dibawa kepada yang mukayyad. Apa artinya? Jadi nanti bedanya itu mudah sekali. Kalau yang namanya mutlak itu umumnya umum badali. Badali itu maksudnya kalau antum diperintahkan akrim taliban misalkan. Akrim taliban fil fasli. Muliakanlah satu pelajar dalam kelas, satu pelajar dalam kelas. Yang kalian muliakan semuanya satu orang saja. Satu orang saja. Kelihatannya lafaznya umum kan kelihatannya. Tapi umumnya badani. Maksudnya badani bagaimana? Satu orang yang kamu muliakan sudah. Kamu sudah memenuhi perintahnya. Paham ya? Berbeda kalau dia mengatakan akrimi talabah fil fasli. Akrimi at-talabah fil fasli. At-talabah itu jamah dari talib. Paham ya? Muliakanlah semua pelajar dalam kelas. Terus kita yang kita muliakan cuma satu orang. Apakah kita sudah melaksanakan perintahnya? Belum. Harus semuanya. Ini umum. Bedakan umum dengan apa? Dengan apa? Dengan mutlak. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti ada kaidah yang perlu kita perhatikan untuk menandainya adalah apa? Mutlak ini dikenal dengan al-umum al-badali. Lafaznya kelihatannya lafaznya umum kelihatannya ya. Makna itu umum meluas itu kelihatannya tapi badali. Badali itu antum melakukan satu saja dan memenuhi perintahnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Sekarang ini fatahriru raqabah, maka hendaknya dia membebaskan budak. Nah, satu budak cukup, tapi budak yang mana? Ini kan masih mutlak ini. Di takyid datang mukanya dengan apa kata tahriru batin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan budak yang mukminah. Berarti kalau budaknya kafirah tidak masuk. Nanti kita lihat sini. Wastilahan secara istilah madalah alal haqiqah bila qayyidin. Nah, adapun lafaz mutlak itu secara istilah adalah sebuah lafaz yang menunjukkan nam atas hakikat bila qayyidin tanpa ada ikatan. Lafadznya mutlak itu tanpa ada ikatan. Nah, maksudnya bebas gitu loh. Mutlak itu maksudnya bebas tanpa ada ikatan sesuatu. Tanpa ada ikatan sesuatu. Kaqauli ta'ala fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaknya orang yang mendihar, yang mendihar istrinya yang mengatakan anti alayya kadhari ummi. Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Itu nanti kalau seandainya dia kok mau rujuk, mau berhubungan badan dengan istrinya, maka sebelum berhubungan badan harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? Tiga pilihan itu. Bebaskan budak atau kalau tidak punya budak nggak mampu berarti apa? Puasa dua bulan berturut-turut. Nah, kemudian atau memberi makan berapa? 60 orang miskin. Apa itu ya maksudnya ya? Nah, fatahriru rukabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaknya dia membebaskan budak sebelum dia berhubungan badan. Ini biharnya. Nah, barakallahu fikum kemarin Nah, walaupun ini lafadznya ini turunnya ini sebabnya khusus itu kepada siapa? Di hari siapa kemarin? Aus bin Samit ya. Nah, barakallahu fikum pada nah pada istrinya itu Khawlah binti bintu Sa'labah. Khawlah bintu Sa'labah itu istrinya yang dihar waktu itu yang dihar oleh siapa? Oleh Aus bin Samit ini. Nah, barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Nah, tapi maknanya apa maknanya kemarin? Walaupun itu sebabnya khusus tapi lafadznya itu Nah, barakallahu fikum atau hukumnya itu umum. Nah, siapapun kalau sudah terlanjur mutiar, kok mau berhubungan badan dengan istrinya, maka kafarah dulu. Paham ya? Kafarah kafaratu bihar. Tiga pilihan tadi. Bebasan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang lafaz fatahrir raqabah, ada ikatan belum itu? Belum, bebas ini kan maka bebaskanlah budak, maka hendaknya dia membebaskan budak. Budak yang mana saja silakan. Itu hukum asalnya. Tapi ternyata apa? Ternyata di sana ada ayat yang muqayyadah, ayat yang diiringi dengan ikatan. Budak yang kayak apa? Budak yang mukminah. Berarti kalau seandainya tidak mukminah tidak diperbolehkan. Paham ya? Paham misalnya ya? Nah, kita lihat. Ya. Fa kharaja biqaulina ma dalala al Maka keluar dengan ucapan kami yaitu lafaz yang menunjukkan atas hakikat adalah al-am. Kenapa? Karena lafaz umum itu li'annahu yadullu 'alal umum. Karena lafaz umum itu menunjukkan umum. La 'ala mutlaqil haqiqah, bukan semata-mata apa? menunjukkan apa? Naam asal daripada hakikat itu saja. Nah, ini kan kalau ini kan fatahri rokobah itu kan asal hakikat budak yang jelas. Hakikat budaknya seperti budak itu. Budak yang kayak apa? Baru diambil pada yang muqayyad. Nah, paham ya? Budak yang mukminah. Paham belum ini sekarang? Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya Jadi jangan sampai keliru. Nah, kalau umum-umum, kalau ini namanya umum badan, umum badan itu kalau satu dilaksanakan udah. Enggak harus semuanya gitu Nah, Ta'riful muqayyad eh, wa kharaja biqaulina dan keluar dengan ucapan kami bila qaidil al muqayyad. Kalau al muqayyad nanti ada ikatannya. Lafaznya itu enggak bebas tapi diikat dengan sesuatu ikatan. Nah, kalau tidak dikerjakan ikatan tersebut berarti tidak sah. Apa maksudnya ya? Kita lihat nanti. Ta'riful muqayyad al-muqayyad lughatan, muqayyad secara bahasa adalah ma ju'ila fihi qaidu min ba'irin wa nahwi. Yaitu apa-apa yang dijadikan enam padanya sebuah ikatan. Nah, eh, baik berupa apa? Baik berupa unta atau semisalnya. Nah, barakallahu fikum. unta eh, diikat di tali apa sih namanya itu ya berarti apa? Dicentang ya, dicentang itu berarti diikat muqayyad. Paham tadi maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Qayyid. Oh ya, qayyada yuqayyidu. Taqyidan. Muqayyad, muqayyid. Paham ya? Nah, muqayyid itu berarti apa muqayyid berarti? Muqayyid berarti dalilnya. Paham ya? Al-Qur'an ataupun ataupun apa? As-Sunnah. Muqayyid lafaznya itu. Paham ya? Paham belum ini? Ya na'am barakallahu fikum. Sebagaimana kemarin sudah kita lewati. Seperti misalnya mukhassis sama mukhassas. Mukhassis itu berarti apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah mukhasas dari lafadznya itu, yang ditaksis, yang dikhususkan. Naam. Perhatikan di situ wastilahan setelah istilah madalah ala haqiqah Ia yaitu sebuah lafaz yang menunjukkan atas hakikat tapi dengan apa? Dengan ikatan, dengan sebuah ikatan. Kaqouli ta'ala fatahriru rafabatin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan budak, memerdekakan budak yang mukminah. Yang pertama tadi apa? Mutlak yang kedua muqayyad. Berarti apa? Wajibah hamlul mutlak al muqayyad. Berarti yang diinginkan dalam masalah bayar kafarah, membebaskan budak itu budak yang mukminah. Dah itu aja. Nah, an-nakirah fi siyaqi al-isbat nan tufidu al-mutlak. An-nakirah fi al isbat tufidul mutlak itu. Nah, nakirah dalam konteks atau dalam bentuk isbat maka memberikan faedah apa? mutlak. Nah, jadi nanti itu termasuk tandanya. Karena kalau yang umum kan sudah jelas, an-nakira fi siyakin nahi tufidul umum, an-nakira fi siyakin nafi. Nafi tufidul umum. Kan itu. Nah. Kalau sekarang an-nakira fi siyakin isbat tufidul mutlak. Nakirah dalam bentuk isbat atau dalam konteks isbat maka memberikan faedah apa? mutlak. Mafhum salah ya? Nah, kita lihat sini Fa kharaja biqaulina qayyidan al-mutlaq. Sudah kita lewati mutlaq. Al-amalu bil mutlaq bagaimana sekarang beramal dengan lafaz yang mutlak itu bagaimana? Yajibul amalu bil mutlaq ala itlaqihi. Wajib beramal dengan lafaz yang mutlak berdasarkan atau sesuai dengan nama mutlaknya tersebut. Illa kecuali bidalilin kecuali dengan dalil ya dulu ala taqyidih yang menunjukkan atas apa? nama pengikatannya. Maksudnya kalau dalam dalil yang mengikat mutlak tersebut maka wajib kita beramal apa? Dengan yang muqayyad, itu maksudnya. Membawa yang mutlak kepada muqayyad. Li'anna al-amala nabi nususil kitab was sunnah wajibun. Dikarenakan beramal dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah wajib. Ya, dikarenakan beramal dengan nas-nas itu dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu wajib ala maqtadihi dalalatuha sesuai dengan apa yang dituntut atau yang diharuskan penunjukan nah penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut atau penunjukan dalil tersebut hatta yakuma hingga tegak dalilun hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik hingga datang dalil yang apa yang memalingkan daripada hukum asal tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, hukum asalnya bagaimana? Kalau seandainya ada lafaz mutlak, wajib kita beramal dengan yang mutlak hingga datang dalil yang apa? Yang mentakyid, yang mengikat kemutlakan tersebut menjadi apa? Menjadi muqayyad. Barulah kita bawa lafaz yang mutlak kepada muqayyad ya mutlak itu mak maknanya itu adalah bebas, lafaznya masih bebas gitu. Kemudian langsung diikat dengan ikatan berarti maknanya nam menjadi apa? Menjadi sempit. Bukan seluas yang mutlak tadi. Paham ya? Nah, barakallahu kalau Kita lihat di sini. Wa idza dan nasun mutlakun, apabila datang nas yang mutlak, wa nasun muqayyadun dan datang juga nas yang muqayyad, wajib taqyidul mutlak bihi, maka wajib mengikat Naam lafaz yang mutlak tadi dengannya. Jadi kalau ada dua lafaz seperti itu kita wajib apa? Mengikat yang mutlak itu loh. Pertama tadi kan fatahriru raqabah, mutlak Ternyata kok datang dalil yang muqayyad. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan atau memerdekakan memerdekakan budak yang mukminah. Berarti yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Naam. Kata beliau, Wa idza warada an-nasl mutlaqun wa nasrun muqayyadun wajib taqyidul mutlaq bihi in kana al-hukmu wahidan. Tapi syaratnya perhatikan ini. Nah, apabila datang lafaz yang mutlak, datang pula lafaz yang muqayyad, maka wajib mengikat yang mutlak itu dengan yang muqayyad jika hukumnya satu. Jika satu hukum. Maksudnya apa? Maksudnya dua lafaz itu satu hukum itu loh. Dua lafaz tersebut memiliki satu hukum. Nah, sekarang kan dua lafaz itu apa maksudnya? Dua lafaz Pertama fatahriru raqabatin. Yang kedua fatahriru raqabatin mu'minah. Paham ya? Dua lafaz itu satu hukum enggak? Sama-sama satu hukum, satu hukum yaitu memerdekakan budak. Satu hukum itu kan intinya memerdekakan budak kan intinya. Intinya membebaskan atau memerdekakan budak itu. Kita lihat. Naam. Wa illa kalau seandainya Naam, tidak satu hukum umina bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Naam, paham ya? Wa illa umila bikulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Kalau seandainya tidak satu hukum, maka diamalkan masing-masing sesuai dengan apa yang datang dalam dalil tersebut, baik berupa lafaz mutlak maupun lafaz yang muqayyad. Yang mutlak diamalkan secara mutlaknya, yang muqayyad secara muqayyadnya. Itu kalau apa? Tidak satu hukum. Paham belum? Ada dua lafaz. Lafaz yang satunya muqayyad, Lafaz satunya lagi apa? Mutlak. Nah, dua lafaz ini tidak satu hukum, maka dibawa masing-masing pada pada pada lafaznya. Oh ya, beramal dengan muqayyad, beramal dengan mutlak. Tapi kalau satu hukum apa? wajib hamlul mutlak ilal muqayyad. Wajib membawa yang mutlak kepada muqayyad. Paham soal ini ya? Nah, secara global insyaallah paham. Kita lihat di sini contohnya lebih jelas nanti. Misal makan al-hukmu fihi ma wahidan. Contohnya sekarang yang Apabila hukum keduanya itu adalah satu, maksudnya keduanya itu dua lafadznya mutlak sama muqayyad itu hukumnya satu. Qaulu ta'ala fi kafaratidz dzihab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Na barakallahu mengenai kafarahnya bagi orang yang melakukan dzihar. Apa itu dzihar tadi? Ungkapan apa? Anti alayya kadzahri ummi. Ungkapan seorang suami pada istrinya. Engkau itu bagiku seperti punggung ibuku. Ini kisahnya di dalam surat Mujadilah itu ya yaitu biharnya Aus bin Samit kepada istrinya Khawlah bintu Sa'labah. Paham ya? Nah, Khawlah bintu Sa'labah. Kita lihat di sini fatahriru qabatin min qabli ayyatamassa. Maka hendaknya dia membebaskan budak, memerdekakan budak sebelum dia berjima atau sebelum dia berhubungan badan. Jadi kalau orang sudah melakukan bihar seperti ini barakallahu fiikum kemudian dia, dia menyesal, wah kok tadi aku mengucapkan seperti ini kepada istriku. Nah, si lelaki ini mau berhubungan badan dengan istrinya harus kafarah dulu. Apa maksudnya ya? Kafarah dulu. Kafarahnya apa? Ini diantaranya. Membebaskan budak. Paham ya? Kafarahnya sama dengan kafarah nan orang yang apa yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Wa qalu fi kafaratil qatl. Dan juga firman Allah Taala mengenai kafarannya bagi orang yang membunuh. Itu juga nanti masuk juga ya. Nah, sama atau serupa. Wa qalu fi kafaratil qatl. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga kafarannya orang yang membunuh. Nah, apa kafarannya? Fatahriru raqabatin mu'minah. Ini kafarah bagi orang yang bunuh tapi tidak sengaja ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau sengaja kisos Paham ya? Nah, atau yang semisalnya sesuai dengan apa sesuai dengan hukum yang ditentukan nanti. Nah, karena untuk masalah kisos itu sendiri apa? Ada yang mengatakan tergantung apa pihak keluarganya. Keluarga yang dibunuh, keluarga yang apa? Yang yang keluarganya dibunuh tadi itu. Paham ya? Kalau mau diampuni diampuni tanpa apa? Tanpa kisos. Kalau diampuni tapi bayar apa? Denda, bayar diat 100 ekor unta. Paham ya? Tapi kalau tidak diampuni, enggak mau diat, dikisos-kisos. Paham itu ya? Ada beberapa kemungkinan itu. Paham maksudnya ya? Itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Nah, jadi sekarang kalau kita telusuri dua ayat itu berbeda nggak lafadznya? Lafadznya kelihatannya berbeda, cuman yang pertama itu mutlak, yang kedua mukoyat. Tapi satu hukum, sama-sama bebaskan apa? Budak. Paham itu ya? Fal hukmu wahidun, hukumnya satu. Huwa tahrir raqabah yaitu membebaskan budak. Fayajibu taqyidul mutlak bi kafaratidh bihar bil muqayyad maka wajib mengikat yang mutlak dalam ber, eh, berkaitan masalah kafar bihar, kafarahnya orang yang mendihar bil muqayyad dengan lafaz yang muqayyad. Fi kafaratil qatl. Eh, yang berkaitan masalah kafarahnya bagi orang yang membunuh. Apa maksudnya ya? Wa istaratul iman fi raqabah fi kullin minhumma. Dan disyaratkan keimanan pada budak yang diperintahkan untuk memerdekakan tersebut. Fi kullin minhumma pada masing-masing keduanya tersebut. Paham tak ya? Hukumnya sama enggak ini hukumnya? Sama, sama-sama bebaskan budak. Oleh karena itu yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Paham ya? Nah. Kemudian berikutnya yang hukumnya enggak sama. Hukumnya enggak sama, cuman lafadznya hampir mirip, cuman hukumnya enggak sama. Wa misalu ma laysal hukmu fihi Contohnya yang hukumnya tidak satu. Dalam artian dua lafaz. Nah, dua lafaz tapi hukumnya tidak satu hukum. Paham maksudnya ya? Yang pertama umum, eh, yang pertama apa mutlak, yang kedua muqayyad. Nah, ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Nah, ini kan sekarang umum, kedua tangan dari mana sampai mana itu loh. Dari mana sampai mana dua tangan itu? Apakah dari ujung sampai ke pergelangan ini ataukah mana? Paham ya? Kan itu lafaznya mutlak. Mutlakan itu karena apa? Karena an-nakirah fi siyaqi apa? Al-amr tufidu al mutlak. Sekarang faqta'u amr enggak ini? Amr. Kemudian apa? Na barakallahu fikum. Naam, kalau ini bukan ya, ini lafadznya lainnya. Yang jelas ini lafadznya mutlak di sini. Cuman kaidah yang an-nakirah fi siyaqi al-amr itu juga termasuk maknanya mutlak. Cuman di sini kita ambil kita ambil apa? Kita ambil dari kemutlakan lafadznya itu. Enggak ada apa muqayyad di situ. Paham ya? Faqta'u aydiyahuma maka potonglah kedua tangannya. Ini umum enggak? Ya, eh, ini mutlak enggak ini? Mutlak kedua tangan dari mana sampai mana? Sampai siku atau sampai mana? Nah, kita lihat. Wa qulu fi ayatil wudhu dan juga firman Allah Taala dalam ayat wudhu, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Cutilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai pergelang eh sampai sampai siku, sampai siku-siku kalian, sampai sini berarti. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang pertama itu kan potonglah kedua tangannya. Ya, Pak. Itu kan mutlak. Kemudian di sini namanya mutlak, eh, mukoyatnya apa mukoyatnya? Mukoyatnya enam tangan sampai siku. Tapi hukumnya beda enggak? Beda. Yang pertama hukumnya pemotongan, yang kedua hukumnya wudu. Beda hukum. Oleh karena itu yang seperti ini dibawa kepada masing-masing. Yang kedua tetap enam dibawa kepada mukoyatnya yaitu wuduknya sampai siku. Yang pertama Nah, barakallahu barakallahu fikum pemotongannya tidak sampai siku tapi sampai qur. Qur itu pergelangan ini. Mafsal itu persendian telapak tangan ini. Ini. Paham itu ya? Jadi potong sini, enggak boleh enggak sampai sini. Paham ya? Apa? ini pergelangan. Nah. Persendian sendian ya. Nah. Kita lihat di sini. Fal hukmu Maka hukumnya berbeda di sini. Fafil ula qat'un, yang pertama itu pemotongan, qat'un. Wa huslun, yang kedua bukan pemotongan tapi mencuci. Nah, mencuci tangannya karena wudu itu. Fala tuqayyid, nah fala tuqayyid al-ula bis maka jangan diikat nah, yang pertama itu dengan yang kedua. Bal tabqa ala itlaqiha, bahkan tetap berdasarkan sesuai dengan apa? mutlaknya dia itu. Wa yakunul qat'u minal qu' al kas. Maka menjadilah pemotongan itu na barakallahu fikum Naam, minal qu' mafsal al-kaf, yaitu pergelangan atau istilahnya persendian telapak tangan itu. Oh ya? Nah, barakallahu fikum. Wal ghusl ilal marafiq. Sedangkan ghusl yaitu mencuci wudu ini sampai ke siku. Paham ya? Berarti kalau seperti ini bagaimana? Naam, na'mal al-mutlaq bil mutlaq wal muqayyad bil muqayyad. Idza kana madza idza kana al-hukm yakhtalif. Apabila hukumnya berbeda maka apa? Fawajaba. Na'am barakallahu fikum ala amal bil mutlak ala itlaqihi. Wa wajaba ala amal bil muqayyad ala taqyidihi. Paham tidak? Ya? Idza kana al-hukmu yakhtalif. Amma idza kana al-hukmu wahidan, amma idza kana al-hukmu wahidan. Na'am kecuali atau adapun kalau seandainya hukum itu satu, famada fawajaba hamlu al-mutlaq al muqayyad fal amal bil mutlaq